PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Kakang. Eh, iya. Rupanya orang tua tadi yang kita ikuti adalah salah seorang dari saudara kita. Hmm, iya. Siapakah orang tua itu? Kita tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang tua itu berjalan di depan kita. Ayo, kita coba temui orang itu Bulan. Mari kakang. Adi Bulan, hmm. kau ketuklah pintu itu. Baik kakang. Sampurasun. Sampurasun. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Procold, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Procold memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Procold memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Procold, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Procol dalam kemasan baru. Tersedia juga Procol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Procol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Sampurasun. Siapakah kalian di sana? Keluarlah. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Kami datang dengan maksud baik. Keluarlah sebentar. Hei, kaukah paman calung? Oh, Raden, Wulan. Hei kawan-kawan, Raden Saka datang. Di mana kakak seling? Oh, ah. saja. Di saja kalian selama ini? Ah. Tenanglah Paman Calo. Paman Sangka, Sarpin. Aku datang kemari menemui kalian. Hendak menyampaikan pesan dari Yang Resi. Ah, Yang Resi? Iya. Di mana beliau sekarang? Saat ini Yang Resi sedang sibuk merawat secara khusus Raden Karmapala. Eyang Resi merasa bertanggung jawab pada ayahandanya Sang Prabu Sana. Nah, Dengarlah kalian. Kalian diminta untuk sementara ini. Janganlah melakukan kegiatan apapun yang dapat menarik kecurigaan pada pihak musuh kita. Kembalilah pada keluarga kalian masing-masing. 12 Purnama. Kalian diharapkan untuk kembali ke Gua Larang. Ah, oh, kenapa kita harus berpisah begitu lama, Raden? Pihak perusuh yang belum mendapatkan buruannya. Masih saja banyak mengintai di sekitar padepokan. Oleh karena itu, Aku harapkan sekarang juga kalian tinggalkan tempat ini. Kenapa jadi begitu, Raden? Ada apa? Memangnya ada apa, Raden? Apa yang terjadi, Raden? Beberapa saat lagi, kalian akan dikepung oleh para perusuh. Dua orang mata-mata mereka mencurigai Paman Calung. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mulas diare dan disentri Perut melilit kebirit-birit Stop stop Dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop fat makanya makan sih makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah, Sepasang, Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita CC Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agee. Dalam seri ke-47 ini didukung oleh Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Saka Palwaguna, Hari Akik sebagai Wanayasa, Edi Dosa sebagai Ki Sempat, Jimmy sebagai Saprang, Mogan sebagai Calung, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya telah mengalami luka yang amat parah akibat serangan jarum beracun dari jerangkong hidup. Akan tetapi keadaan dari jerangkong hidup pun nyaris tak berbeda dengan Mamang Kuraya. Tiga pembuluh darah utama di bagian pinggangnya pecah akibat serangan Aji Semadi Kila dari Mamang Kuraya. Dalam keadaan yang demikian parahnya, kedua tokoh tua itu masih saja bersikeras untuk melanjutkan pertandingan. Setelah mengusir Anting Wulan dan saudara-saudaranya serta Cempaka, Jerangkong hidup mengangkat Purbaya sebagai muridnya. Dan Mamang Kuraya meminta agar Purbaya mau menganggapnya sebagai kakeknya sendiri. Sementara itu, Anting Wulan, Saka Palwaguna dan Cempaka telah kembali ke padepokan bersama-sama dengan Setakling dan Dampu Awuk yang masih dalam keadaan lemah. Adi Wulan? Wulan? Adi Wulan? Di mana kau? Adi Wulan? aku di sini, Kakang Saka. Lihat ini, aku menemukan sesuatu. Kemari cepat. Ya. Ada apa di bulan? Lihatlah ini, Kakang. Aku menemukan biji tasbih berserakan di sekitar sini. Bukankah ini milik dari Eyang Resi? Hmm. Kau benar, Bulan. Apakah yang telah terjadi dengan Eyang Resi? Apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Hmm. Entahlah, Kakang. Kukira tak mungkin ada orang lain lagi yang dapat membuat Eyang Resi susah selain dari Jerangkong hidup. Sedangkan Jerangkong sendiri ada bersama dengan guru dari Eyang Resi. Dan juga guru dari Eyang Resi tidak sedikit pun membicarakan tentang kemungkinan Eyang Resi mendapat celaka. Iya, iya. Kukira juga demikian. Sedang mereka kebingungan memecahkan teka-teki tasbih dari gurunya. Tiba-tiba telinga mereka mendengar suara bisikan perlahan. Suara yang telah lama dikenalnya. Anak-anakku, Ikutilah aku. Dan janganlah banyak bertanya. Eh, eh, kakak, ya. itu itu suara yang resi. Tapi di manakah beliau? Itu. Dia di sana di bulan. Lihat. Dia berlari ke arah timur. Ayo kita kejar. Hup! Dengan kidang mamprung yang hampir sempurna, kedua remaja itu berusaha untuk mengejar resi Wanayasa gurunya. Sampai akhirnya, ketika mereka sudah jauh meninggalkan padepokan Gua Larang, resi Wanayasa menghentikan larinya. Cukup. Kita dapat berbicara di sini, anakku. Eh, iya. Kami, kami menghadap. Oh, bangunlah, anakku. Marilah kita duduk dan bicara di sini. Eyang, apakah yang sudah terjadi dengan padepokan kita? Oh, ceritakanlah dulu padaku tentang Mayang. Eyang sudah berhasil diperdaya. Wanita yang datang ke padepokan kita adalah Mayang Telasi. Hmm, si bidadari pencabut nyawa. Air mata wanita cantik itu sudah berhasil memperdaya seluruh isi padepokan ini. Iya, aku menyadari akulah yang paling bersalah Aku menyadari kesalahanku ketika kelompok perusuh itu tiba di padepokan kita. Ah, agaknya kelompok perusuh itu menyadari kekuatan kalian berempat akan dapat menyusahkan mereka. Untuk itu, mereka menyusun rencana itu. Eyang, apakah tujuan mereka hanya untuk Raden Purbaya? Iya, mereka hendak mencari Raden Purbaya dan juga mereka berharap akan menemukan Aji Konda di sini. Kelompok itu bekerja pasti karena mengharapkan imbalan dari penguasa baru itu. Setan, awas kau sentana. Satu saat aku akan datang ke istanamu membalaskan hinaan ini. Eyang, kenapa kami harus menemui Eyang di sini? Kenapa kita tidak bicara di padepokan saja? Tidakkah Eyang ingin melihat keadaan Kakang Seta yang terluka dan juga Adi dan Dambawuk? Aku, aku tidak dapat menemui kalian di sana. Aku mempunyai persoalan yang penting. Ah, jika saja cucuku tidak berada di sini, tentu aku tidak akan bersembunyi seperti ini. Justru aku yang akan datang mencari kalian. Raden Karmapala. Iya, Raden Karmapala. Karmapala Aku bertanggung jawab pada orang tuanya untuk memberikan pendidikan dan juga menjaga keselamatannya. Lalu di manakah sekarang Raden Karmapala? Kusembunyikan di sebuah tempat yang aman. Ah, akan tetapi, sayang sekali Raden Purbaya tidak ku ketahui di mana beradanya. Raden Purbaya? Raden Purbaya, semula bersama kami, Eyang. Tetapi kini dia telah... Ah, telah diambil oleh uh, jerangkong hidup. Rangkong hidup. Oh, kau, kau sungguh-sungguh Saka. Sungguh, Eyang. Raden Purbaya baru saja lepas dari tangan kami. Cerangkong dan Mamang Kuraya telah bekerja sama mengambilnya. Hei, eh, Mamang Kuraya. Guruku Mamang Kuraya yang mengambil anak itu. Benar, Eyang. Uh, tapi, tapi, bukankah Eyang pernah mengatakan guru Eyang Mamang Kuraya sudah meninggal dunia. Iya, benar. Kau benar, Bulan. Aku sendiri yang menguburnya di Bukit Apung. Bukit Apung? Iya, bukit kecil yang berada di tengah Danau Kembang Mayang. Di sebelah timur Gunung Tangkuban Perahu. Aku menguburnya bersama-sama dengan Jatis Paman. Ah, sudahlah Ulan, Saka. Aku memanggilmu kemari adalah hendak memberikan tugas pada kalian untuk menghubungi murid-murid dari Gua Larang yang kini sudah berlarian menyebar kemana-mana. Kau carilah mereka di sekitar padepokan kita. Di desa terdekat, mereka pasti ada di sana. Katakan pada mereka agar saling menghubungi sesama kawan. Dan pesanku adalah untuk sementara selama 12 purnama mereka tidak perlu datang ke padepokan ini. Demi keselamatan mereka. Mereka kuharapkan berkumpul setelah 12 purnama. Kami kami akan lakukan dalam beberapa hari ini, Eyang. Setelah Kakang Seta dan Kakang Dampu sehat kembali. Lakukanlah saat ini juga, Wulan. Biarkan kedua kakakmu itu aku yang mengurusnya. Beberapa di antara perusuh-perusuh itu pasti akan kembali lagi kemari. Mereka tetap akan penasaran karena belum berhasil mendapatkan Raden Purbaya. Jadi, mereka masih berkeliaran di sekitar sini, Eyang? Jangan khawatir. Mereka tidak akan mengganggu kedua kakakmu itu. Karena jika demikian, hal tersebut dapat membuat buruannya Raden Purbaya tidak akan berani kembali lagi. Tapi, bagaimana bisa Eyang Resi yakin akan hal itu? Ah, aku melihat kedatangan kalian kepada padepokan ini. Dan aku pun sudah lebih dahulu mengetahui beberapa orang suruhan Kisampar Angin ditempatkan di empat penjuru padepokan kita ini. Mereka hanya untuk memata-matai saja. Sebab jika tidak, pasti mereka sudah melakukan tindakan. Mereka hanya membutuhkan Raden Purbaya buruannya. Jika demikian, tentu mereka akan berhasil menemukan Raden Purbaya di Bukit Larang itu. Jika keduanya tidak berniat menyerahkan Purbaya ke istana Karangsedana, tidak akan mungkin mampu dan berani merampasnya. Nah, tinggalkanlah tempat ini segera. Aku akan mengunjungi dan mengambil kedua saudaramu itu hari ini juga. Jika tugasmu sudah selesai, kau dapat mencari aku dan saudara-saudaramu di pinggiran Kali Jaga. Di tempat itu, Aku akan membangun sebuah kubuk kecil. baiklah, Eyang. Tolong sampaikan salam kami pada Kakang Sita dan Kakang Dampu Awu. Mari adik bulan. Kakang mencari ke desa ini? Tidak ke sumur opat? Aku yakin mereka tidak akan betah lama-lama berada di sana. Karena pasti di desa itu banyak berkeliaran kelompok perusuh yang masih penasaran, belum mendapatkan Raden Purbaya. Karena sumur opat adalah desa terdekat dari padepokan kita. Hmm. Jadi Kakang yakin akan menemukan mereka di sini? Hmm, iya. Kita lihat saja nanti, Bulan. Jika kita tidak menemukan di desa Panciringan ini, kita akan mencari di desa sebelah baratnya, desa Daun Jati. Uh, Kakang, hmm? kita beristirahat di warung. Ah, sebentar bulan. Kau lihat di sana itu. Aku melihat dua orang yang amat mencurigakan. Yang mana Kakang? Dua orang itukah yang kau maksud? Iya, benar. Orang yang tinggi kurus dan berhidung petet. Serta kawannya yang membawa golok besar di pinggangnya. Iya, aku melihatnya. Tapi apa yang membuat Kakang curiga pada mereka? Keduanya agaknya sedang mengikuti seorang laki-laki tua. Ayo, mari kita ikuti mereka. Baik, Kakang. Setan. Mereka menuju ke pinggiran desa. Awas kalian. Hei, eh, kenapa kau jadi marah seperti ini, Wulan? Perutku sudah lapar seperti ini. Mereka pergi jauh dari warung tadi. <laughs> Kukira ada apa. <sighs> Kakang. Ya. Laki-laki tua itu masuk ke dalam kubu kecil itu. Aku ingin tahu apa yang diingini oleh kedua laki-laki yang mengikuti orang tua itu. Kita pergunakan aji empat arah pembeda gerak untuk mengetahui pembicaraan mereka. Hmm, aku yakin di tempat itu berkumpul tidak kurang dari sepuluh orang Adi Sempak. Iya, mereka akan kita bantai di tempat ini. <laughs> mereka pandai sekali memilih tempat yang tepat. Jika begitu, marilah sekarang kita kembali. Tugas kita sudah selesai. Kita harus melaporkan penemuan kita pada pimpinan kita, Ki Sudira. Hmm, rasanya Aku ingin langsung membunuh mereka sekarang juga di Sempak. Tidak mungkin kita akan berhasil, Kakang Saprang. Jumlah mereka pasti jauh lebih banyak. Lebih baik kita kembali saja, Kakang. baiklah, baiklah, Adi Sempak. Kutunda dulu sementara saja dendamku ini. Ayolah, kita segera kembali. Iya. Rupanya orang tua tadi yang kita ikuti adalah salah seorang dari saudara kita. Hmm, iya. Siapakah orang tua itu? Kita tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Orang tua itu berjalan di depan kita. Ayo, kita coba temui orang itu, Wulan. Mari, Kakang. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau sakit kepala, ambil segera prokop. Hidung terasa tersumbat dan bila tengah Obat flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Adi Bulan. Kau ketuklah pintu itu. Baik, Kakang. Sampurasun. Sampurasun. Mereka pasti masih berada di dalam. Sampurasun. Siapakah kalian di sana? Keluarlah. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Kami datang dengan maksud baik. Keluarlah sebentar. Hei, kaukah Paman Calung? Oh, Raden, Bulan. Hei, kawan-kawan. Raden Saka datang. Raden, oh, di mana Raden? Raden, oh, Raden Saka Keling. Raden, Raden. tidak bau. Ah. Di mana Kakek Seling? Oh, ah, mana ah. saja? oh, Mana saja kalian selama ini? Ah, tenanglah Paman Calo. Paman Sangka, Sarpin, aku datang kemari menemui kalian. Hendak menyampaikan pesan dari Yang Resi. Ah, Yang Resi? Iya. Yeah. Dimana beliau sekarang? Saat ini Yang Resi sedang sibuk merawat secara khusus Raden Karmapala. Yang Resi merasa bertanggung jawab pada ayahandanya Sang Prabu Sana. Nah, dengarlah kalian. Kalian diminta untuk sementara ini. Janganlah melakukan kegiatan apapun yang dapat menarik kecurigaan pada pihak musuh kita. Kembalilah pada keluarga kalian masing-masing. 12 Purnama. Kalian diharapkan untuk kembali ke Gua Larang. Ah, oh, kenapa kita harus berpisah begitu lama, Raden? Pihak perusuh yang belum mendapatkan buruannya. Masih saja banyak mengintai di sekitar padepokan. Oleh karena itu, aku harapkan sekarang juga kalian tinggalkan tempat ini. Kenapa oh. jadi begitu, oh. Raden? Ada apa? Memangnya ada apa, Raden? Apa yang terjadi, Raden? Beberapa saat lagi, kalian akan dikepung oleh para perusuh. Dua orang mata-mata mereka mencurigai Paman Calung. Mereka mengikuti sampai di depan gubuk ini. Akan tetapi, beruntung juga, aku dapat menjumpai kalian di sini akhirnya. Ah, kenapa kita tidak hadapi saja mereka, Raden? Bukankah Raden dan Wulan ada di sini? Kita tidak tahu jumlah mereka. Aku masih dapat melarikan diri sewaktu-waktu jika perlu. Akan tetapi, bagaimana dengan kalian? Ah, hmm, baiklah, jika demikian, kami akan segera meninggalkan tempat ini. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, ayo, tinggalkan. ayo, ayo. Ingat, dua belas purnama, kalian diharapkan untuk kembali. Beritahukan kawan kalian yang lain yang dapat kalian temui. Ah, apakah Raden akan melawan mereka? Kami akan membalaskan dendam perguruan jika memungkinkan paman. Ah, baiklah, baiklah Raden. Berhati-hatilah Raden. Saya pergi. Kita tunggu mereka di dalam saja, Bulan. Ah, apakah perut Kakang terbuat dari karet? Kita harus mengisi perut dulu baru mengajar mereka, Kakang. Baiklah. Tapi bagaimana jika mereka datang, kita tak ada? Tentu kita tidak akan memperoleh kesempatan untuk membalaskan dendam kita. Kakang tunggulah di sini. Saya akan mencari makan sebentar. Pergilah. Tapi jangan terlalu lama, Bulan. Baik, Kakang. Tunggulah sebentar. Sebaiknya aku istirahat di dalam saja. Sudah cukup lama dia pergi. Kenapa belum juga kembali? Jika sampai terjadi apa-apa dengannya, aku akan menyesal seumur hidup. Membiarkan adikku pergi seorang diri dalam situasi seperti ini. Hah? Ah, ada yang datang. gua lorong. Ayo, keluarlah. Mereka sudah datang. Tetapi di mana di Wulan? Kenapa dia belum juga tiba? Hei! Keluar cepat! Atau ku pecahkan pintu ini. Hei! Hei! Kenapa di dalam pondokan ini tidak tampak seorang juga? Apakah mereka semua bersembunyi di dalam kamar itu? Hmm, akan aku lihat. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Kisah Perang, salah seorang perusuh yang turut serta dengan rombongan Kisampar Angin menyerbu gualarang, masuk ke dalam pondokan kecil itu dengan berbekal golok dan dendamnya yang menyala-nyala. Nang pendengar sekalian, di manakah Saka Palwaguna berada? Dan kemanakah Anting Wulan pergi? Kenapa ia belum juga kembali? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.